Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam al-akmalani wal-atammani ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما زلنا في قراءة كتاب يا طالب العلم وقد تقدم معنا وأخذنا أمورا تنبغي لطالب العلم أو تنبغي لمسلم فضلا عن طالب العلم أن يعنى بها غاية العناية telah lewat bersama kita beberapa perkara yang sudah selayaknya bagi seorang muslim terlebih-lebih seorang talibul ilm al-ilmu syar'i untuk memperhatikan lebih mendalam terakhir yang telah kita ambil adalah permasalahan atau al-amrul ashir tikrar ma hasalta minal ilm sawa'un kana mahfudhan aw mahfuman aw makruan diulang-ulang dan ini termasuk wasiat dari al-Imam Syafi'i saat menyebutkan enam perkara yang membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu menjadi seorang alim Salah satunya adalah mudawamatun nazar. Artinya senantiasa membaca kitab, membuka kitab murajaah. Bal hadza min a'dami asbab tahsilil ilm. Qala al-muallif rahimahullah au hafizahullah ta'ala Yaqulu ba'du ulama'i ulumil Qur'anil Karim man hafidha bi sur'ah nasya bi sur'ah wa man khatama fi khamsin lam yansa. Barang siapa yang menghafal dengan cepat maka dia pun akan melupakannya dengan cepat. Man akhadhal ilma jumlatan nasiyahu jumlatan. Dalam artian ilmu diambil secara bertahap, tidak mungkin kita mengambil ilmu secara langsung dengan uh, jumlah yang banyak. Maka dengan bertahap inilah yang tentunya disertai dengan murajaah dan mudzakarah itu ilmu akan menjadi lebih rusuh. Yakni man karrara hifdzahu lil Qur'anil Karim fi kulli khamsati ayyamin marratan fal ghalibu anna hifdahu yakunu rasikhan mustaqirran fi dhihnihi yakni barang siapa yang mengulangi hafalan Qur'annya memurajaah Qur'annya artinya menghabiskan hafalan atau bacaan Qur'an dalam setiap lima hari dalam sekali artinya membaca Quran dalam lima hari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dihafid, di, di, dihabiskan dalam setiap lima hari maka Al-Ghalib hafalannya itu menjadi rusuh dan mustakir fi dhihnihi dan ini mujarab siapa yang eh, akan menyangkal atau siapa yang mengingkari bahwa setiap muslimin min ahlil kiblah itu tidak akan bisa lupa terhadap Al-Fatihah. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa seseorang zakiratuhu memorinya yang ada pada jiwa seseorang atau diri seseorang itu tangkosimu lekismen. Zakirah muwakkotah wa zakirah mu'abbadah. Artinya memori seseorang itu terbagi dua. Yang pertama adalah memori yang sifatnya sementara dan memori yang sifatnya terus tidak terlupakan atau tidak hilang. Maka setiap manusia apabila memulai menghafal suatu hafalan atau suatu bacaan, itu pasti hafalannya atau bacaannya itu pertama kali yang akan me, menyerap atau mengambil adalah memorinya yang bersifat muakkotah, artinya yang bersifat sementara. Perkaranya adalah bagaimana seseorang itu apabila dia menghafal Al-Quran menjadikan hafalan ini pindah kepada yang zakirah al-mu'abbadah memori yang akhirnya akan sabit tidak akan lupa telah lewat bersama kita bagaimana tariqah syana kita orang-orang dari eh, Singkitiun Mauritania negara kalau pernah mendengar negara Mauritania. Nah, mereka memiliki metode yang sudah mujarab, mereka sudah buktikan apabila seseorang membaca satu halaman atau satu ayat diulang 700 kali atau 500 kali sesuai dengan kemampuannya itu walaupun dia tidak ada keinginan untuk menghafal maka hafalannya ini telah sabit dan dia tidak akan lupa biiznillah subhanahu wa ta'ala tentunya. Tapi ini adalah eh, suatu cara yang mereka telah mempraktekannya dan telah dipuji oleh eh, para ulama. Syahidnya di sini adalah bagaimana seseorang ingin menjadikan hafalannya itu rusuh di dalam hatinya, di dalam hatinya itu dengan mengulang terus sebanyak mungkin. Ini adalah tidak mengherankan lima musyafi'i kemudian menjadikan salah satu atau mudawamatun nadhar ini menjadi salah satu sebab seseorang bisa menjadi seorang alim. Qala qala qala hafizahullahu taala fa idza maklumatan ma'lumatan fa inna tikraraha wa tirdadaha wal ikhbar biha min asbabi rusukhiha wa baqaiha. Apabila engkau mendapatkan suatu faedah, suatu maklumat, maka pengulangan engkau dengan diulang-ulang maklumat ini wal ikhbar biha, engkau mendapatkan suatu faedah, suatu maklumat, kemudian engkau kabarkan kepada orang-orang yang engkau cintai bahwa eh, anak memiliki faedah seperti ini, fulan, ibarat lagi pada fulan dan yang lainnya. Ini min asbab rusuh wa baqaiha. Sebab rusuh dan bakoknya maklumat ini di di, di jiwa seseorang. Wa mimma yahsunu dzikruhu fi hadzal maqam ma jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dan termasuk yang e, bagus untuk disebutkan dalam makom ini apa-apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wassalam annahu qala idza qama sahibul qur'an faqara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu wa in lam yakum bihi nasiyahu di sini disebutkan Eh, di, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani di Al Silsilah As Sahihah nomor 597 dan juga disebutkan di Sahih Muslim dengan syarah An Nawawi. Apabila seorang sahibul Quran orang yang memiliki hafalan Quran membaca Quran bilail wan nahar melakukan qiyamul lail kita mengetahui bahwa qiyamul lail ini termasuk uh, afdalus salah. Kala Rasul alaihi salatu wassalam afdalus salati ba'dal maktubah mada qiyamul lail. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad ini menunjukkan pentingnya ya seorang muslim melaksanakan qiyamul lail. Al-Imam Ahmad dalam sebuah riwayat yang datang dari beliau itu mengatakan bahwa qiyamul lail ini hukumnya wajib. Mustadillan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Quran. Ada perintah di situ. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan ahlul Quran, artinya kaum muslimin untuk melakukan witir, salat witir. Walaupun pendapat yang rajih bahwa qiyamul lail itu bukan wajib fi haqqil muslimin, fi haqqi ummatir Rasul alaihi salatu wasalam, tapi di sini menunjukkan perkara qiyamul lail ini perkara yang penting. Idza qama sahibul Qur'an apabila seorang yang memiliki hafalan Qur'ani bangun melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Qur'an di malam hari dan di siang hari, maka dia tidak akan lupa. Zakarahu akan ingat, tidak lupa terhadap Al-Qur'an ini. Wa in lam yakum bihi ay bil Quran, kau tidak tidak membaca Al-Qur'an di siang hari dan di malam hari, nasiyahu. Maka dia akan e, melupakannya. Sehingga barang siapa yang ingin hafalannya kuat, sebetulnya perkara ini tidak dibutuhkan dari seseorang tentunya bahwa adzaka kepintaran atau mungkin sebagian orang menamakan jenius. Ini bisa menjadi salah satu sebab, tetapi sebab terpenting dari baka oleh ilm warusuhuhu melekatnya ilmu itu adalah pada ijtihad. seorang kalau mau berijtihad, mengulangi terus. Cepat atau lambat, kalau dia istiqomah dalam keadaan seperti dia pasti akan menghafalnya. Tidak ada orang se, se maaf maaf saja, mungkin kalau ibarahnya benar anak katakan, sebudu budunya orang selama dia muslim, tidak ada orang ini melupakan Al-Fatihah. Ada kira-kira orang yang sholat lima waktu tiap hari rutin, kemudian dia lupa Al-Fatihah? Ini sebab bahwa tikrar, pengulangan ini menjadi salah satu sebab terpenting untuk uh, rusuh dalam ilmu. Wa warada anna ibna Umar radhiyallahu anhuma makatha bid'i sinin atau bid'a sinin fi hifdhi suratil Baqarah. Telah sabit bahwa Ibnu Umar man huwa Ibnu Umar yang dikatakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam rajulun saleh tazkiyah minar Rasul alaihi salatu wasalam terhadap Ibnu Umar itu maka bid'ah asinin dalam menghafal surat suratul Baqarah dia menempuh hafalan bukan karena lemahnya hafalan menempuh bertahun-tahun kita mengetahui para salaf para sahabat itu tidak akan karena ahaduhum la yatajawaz an asra ayatin fi kitabillah tidak akan me, me, melewati 10 ayat dalam Al-Quran itu kecuali bukan sekedar menghafal, dipahami, tafsirnya diketahui. Ini. Dalam rangka menghafal surat Al-Baqarah beserta maknanya dan tafsirnya itu menempuh bertahun-tahun. Padahal beliau radhiyallahu anhuma termasuk dari sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak menunjukkan hafalannya tidak lemah. Tetapi apa maksud dari beliau bertahun-tahun menghafal surat Al-Baqarah? Kita tidak ada yang mem memungkiri atau me mengatakan bahwa hafalan kita lebih bagus daripada sahabat. Hasya wa Salah seorang dari kita menghafal Al-Baqarah tidak sampai setahun, mungkin sebulan selesai. Ini Ibnu Umar bertahun-tahun. Ini asar ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Muqaddimah fi Usul Tafsir. Tapi itulah mau rusuh hafalannya tidak terlupakan butuh tikrar, butuh sabar memang. Taib. Qala hafizahullah taala al-amrul hadi asyar. Perkara ke-11 yang seharusnya oleh seorang muslim lebih terlebih-lebih seorang talibul ilm untuk melaksanakannya adalah nasrul ilm Me mendakwahkan ilmu yang dia ketahui Nasru ma sami'ta wa ma qara'ta wa ma fahimta biqasdi taqarrub ila Allah taala thumma biqasdi tathbitil ilmi Engkau me, mendakwahkan, menyebarkan ilmu yang engkau dengar dan yang engkau baca serta yang engkau pahami dalam rangka ini penting. Because ditakorrub ilallah. Kalau kita sudah masalah ilmu syar'i, maka tentunya kita harus mengikhlaskan niat kita. Kita mendakwahkan, mem membagi ilmu kita. Ini kita harus niatkan because di at ilallah dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan niat eh, because ditasbit al-ilm agar ilmu ini menjadi sabit di dalam hati kita dan dalam rangka juga niatnya adalah memberikan manfaat kepada manusia. Falidha tulahidu annaka idha sami'tal fa'idata Summa akhbarta biha zaidan au amran au ahla baitika Wa man tuhib fa inna fi dzalika manafi' katsira. Maka tidak mengherankan engkau akan bisa mendapat mulahadah, catatan-catatan atau beberapa poin apabila engkau mendengar sebuah faidah kemudian engkau mengabarkan kepada fulan dan fulan ini dalam perkara ini banyak sekali manfaat. Pertama kali manfaatnya adalah kembali kepada dirinya, dia tidak akan melupakan faedah ini. Dan ini mujarab. Antum bisa melihat beberapa orang yang hafalannya luar biasa. Kita mengenal beberapa orang bagaimana hafal tanggal-tanggal suatu kejadian, suatu suatu uh, eh, nama. dan persis kita melihat bagaimana uslubnya. Saat ditanya, dia langsung memberikan, mengkhabarkan kepada Fulan bahwa kejadian atau peristiwa ini terjadi pada tanggal sekian. Ketemu dengan Fulan yang lainnya, menceritakan kejadian ini terjadi pada tanggal sekian. Kita mengetahui ilmu ini kalau disodakohkan, diberikan, berbeda dengan harta atau mal. Harta atau mal itu kalau kita sodakohkan, secara zahir di dunia itu berkurang. Walaupun di akhirat tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Tetapi, tetapi kita bisa melihat bahwa harta ini kalau kita berikan kepada orang maka berkurang harta yang ada pada kita walaupun ajarnya berlipat ganda tetapi ilmu kita memberikan ilmu kepada seseorang ini bukannya ilmu ini berkurang dari kita mah bahkan ilmu ini semakin rusuh semakin tetap ini bedanya ilmu dengan yang lain-lainnya kita mensodakohkan ilmu menyebarkan ilmu Taib, fa'na fidalika dzalika manafi' minha. Pertama, manfaat-manfaat dari kita menyebarkan ilmu adalah nasrul ilm itu sendiri. Dengan ini ilmu akan tersebar. Yang kedua, ittisa dairatin naf'i. Maka manfaat ini akan jangkauannya akan semakin meluas. Jangkauannya akan semakin meluas Bagaimana Rasulullah alaihi salatu mendakwahkan tauhid, menyebarkan tauhid yang akhirnya seluruh kaum muslimin di dunia dengan sebab dakwah Rasul alaihi salatu wasallam tersebar tersebar ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga adalah jarayan al-ajr alaik. Pahala ini akan terus mengalir kepada engkau idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min salas. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang lain. Bal wa ala kulli man istafada au ballagtahu tilkal faedah fi hayatik wa ba'da mamatik. Bahkan ajarnya ilmu ini akan mengalir terus kepada orang yang mendapatkan faedah dari engkau atau yang engkau sampaikan kepada orang tersebut faedah ini fi hayatik wa ba'da mamatik dalam kehidupanmu ataupun setelah kematianmu kita melihat bagaimana Al-Imamul Bukhari Al-Imam Muslim Sahih Muslim Sahih Bukhari kita membaca qala Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala pahalanya sampai kepada Imam Al-Bukhari, luar biasa. Kita membaca Sahih Bukhari bukan sekedar kepada Bukhari tetapi kepada ruwat, rawi-rawi yang di atasnya Bukhari. Yang terakhir yang paling mendapatkan faedah paling besar atau pahala paling besar siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Setiap dibacakan hadis, ya Sahih Bukhari atau Muslim atau Nasai atau yang lainnya, pahalanya terus sampai kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam fa innahu yanaluka mislu ajrihim maka yang demikian itu pada hakikatnya engkau akan sampai pahala-pahala mereka setiap engkau mendapatkan faedah disampaikan kepada orang lain setiap orang ini menyebutkan faedah yang didapatkan dari kita maka ajarnya ini terus sampai kepada kita layang layang kusumin ujurihim syai'a bersama dengan itu pahalanya mereka, orang-orang yang menyebarkan faedah yang dapat dari kita tidak berkurang pula. Ini penting, nasrul ilm. Begitu juga ada wa'id, ada ancaman. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Man su'ila au man katama an ilmin, su'ila anhu uljima bilijamin nar yaumul kiamah. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, mansu'ila an ilmin fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang dengan tali kekang dari anar yaumul kiamah. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala al-amru thani ashar. Perkara yang ke-12. Minal umur al-mushtarakah baina muslim fadlan an talibil ilm adalah kasratu syukrillah ta'ala wa kasratu hamdihi kullamasdadat ta'ilman perkara yang ke-12 yang membantu atau yang sudah selayaknya seorang muslim terlebih-lebih talibul ilm untuk memperhatikan adalah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak memujinya. Kullama izdatta ilman. Setiap kali engkau mendapatkan ilmu, maka di saat itulah engkau harus bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah memberikan nikmat kita, memberikan tambahan ilmu yang ini adalah suatu nikmat itu sudah kita layak untuk bersyukur. Pengetahuan kita bahwa kita mendapatkan ilmu ini pun suatu nikmat yang perlu juga kita syukuri. Dan kita mengetahui bahwa kita mampu bersyukur ini suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Kita mengetahui bahwa kita mampu bersyukur ini pun suatu nikmat yang perlu disyukuri sehingga terus syukur ini tidak akan berhenti karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidak akan berhenti wa in ta'uddu Allah la tuhsuha kalau seandainya engkau mau menghitung-hitung nikmat Allah ini saya tidak akan mampu tidak akan bisa kalau setiap nikmat ini kita syukuri la in syakartum la azidannakum maka kalau kita bersyukur terus Allah akan berikan nikmat itu nikmat fauqa nikmah. Ini yang disebut dengan barokah. Barokah itu al-khair fauqal khair, ziyadatul khair, ziyadatul nikmah. Berarti ilmu kita mendapatkan barokah. Nas'alullah an yu'tiyana ilman nafi'an. Naam. Apa perbedaan antara syukur dengan hamad? Di situ ada perbedaan antara syukur dengan hamad. Yang pertama atau endak ya harif. Ini sudah lewat di pelajaran kita di usul salasa atau salah satu usul. Apa bedanya syukur dengan alhamad? Naam, أحسنت Nah, fikuli ahwal. Ini perbedaan syukur dengan hamad. Yang pertama adalah kalau syukur, kita bersyukur kapan waktunya? Saat kita mendapatkan nikmat. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamad kita memuji Allah, mengatakan alhamdulillah nahmadullah. Ini fikuli ahwal dalam segala hal entah dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan yang lain kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini bedanya syukur dengan nikmat. Sehingga dari sisi dari sisi ini maka uh, bedanya syukur dengan alhamd. Dari sisi ini alhamd tuh ausa minas syukur. Perbedaan yang kedua, endak ya, nah, abel Fadl. Naam. Naam, ahsant. Perbedaan yang kedua adalah kalau al itu alatnya itu hanya terbatas pada lisan. Sebagian ulama menambahkan lisan dan hati. Ini kita memuji Allah, nahmadullah itu alatnya itu dengan lisan atau sebagian ulama menambah menambahkan lisan dan hati. Adapun syukur alatnya itu itu mencakup hati, lisan, dan jawareh atau arkan dengan anggota badan. Berarti syukur itu adalah saat kita mendapatkan nikmat, maka kita pun melakukan suatu amalan. Bukan hanya sekedar kita bersyukur di lisan dan di hati, tetapi juga kita melakukan amalan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya alhamd dengan asyukur. Qala Abu Kilabah idza ahdah nam. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdis lahu ibadah. Apabila engkau memberikan suatu nikmat atau suatu ilmu kepada engkau maka ciptakanlah atau lakukanlah sebuah ibadah ter, lillahi taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka asyukur. Layakun hammuka an hadis bihi Anas dan jangan semata-mata apa namanya hammuka tujuan maksudmu itu semata-mata ingin memberi kabar kepada manusia bahwa aku mendapat tambahan ilmu seperti ini seperti ini. Ini jadikan jangan dijadikan suatu prioritas utama walaupun walaupun suatu nikmat itu memang kita diperintahkan untuk apa? Fa'amma bini ni'mati rabbika fahaddis. Ini penting. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu fahaddis. Sebutkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan jadikan ini semacam goyah satu-satunya, tujuan satu-satunya. Nah, wa kai i'tiraf i'tirafun bi fadlillahi alaik. Maka yang dalam perkara yang seperti ini pada hakikatnya itu ada sebuah pengakuan terhadap fadl keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita wal iftikar ilaihi al iftikar kita merasa naftakir ilallah ternyata kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ini pada hakikatnya fadl minallah wahda wattaqullah wa yuallimukumullah ini. Mau Allah memberikan ilmu kepada kita, kita bertakwa. Berarti ilmu pada hakikatnya bukan datang dari kita, tapi fadl min Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita semakin merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal minal ujub dan hati-hati dari perasaan ujub, bangga diri. Apa apa yang mau dibanggakan? Hafalan kita kuat? Seberapa kuat hafalan kita? Bandingkan dengan para salaf. Kalau mau menghilangkan rasa ujub, rasa riak dalam hati, banyak-banyak membuka kutub siar, kutub tarikh, bagaimana sejarahnya para ulama, bagaimana tarikhnya para ulama. Terus kita bandingkan diri kita dengan mereka. Gak usah jauh-jauh, Syekh eh, Muhammad Al-Ansari rahimahullah taala salah seorang ulama yang baru meninggal sebelum tahun 2000 itu dahulu memiliki maktabah sogirah memiliki maktabah yang di situ ada kitab-kitabnya beliau tidaklah setiap kitab yang ada pada beliau pasti dihafal sekarang mau ujub kita mau ria hafalan kita kuat merasa bangga dengan teman-temannya bandingkan kita dengan gak usah jauh-jauh para salaf para salaf dulu sudah sebagaimana telah lewat bersama kita nggak mau nggak mau menghafal, masuk ke pasar, saking kuatnya hafalannya, ditutup telinganya. Kenapa? Sekedar mendengar otomatis hafal. Nah ini salah Maka kita kalau merasa datang ria atau ujub, dan ini memang pasti akan datang ya. Syaitan terus akan nyuas yuwaswis. Tetapi kita melawan hawa nafsu kita. Salah satu sebab yang bisa menghilangkan rasa ujub, rasa sombong, atau ria ini adalah dengan melihat sejarah para ulama. Maktabah Sogiroh itu artinya bukan cuma satu, dua, tiga kitab, lebih dari sepuluh, lebih dari lima belas. Setiap kitab dihafal. Hah? Luar biasa para ulama. Nah, wa kullama zadakallahu ilman wa fadlan fa'akthir min syukrillahi ta'ala wa hamdihi maka setiap Allah itu menambah kepada engkau ilm dan fadl, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min asbabiz ziyadah la in syakartum la azidannakum. Maka dengan setiap kita mendapatkan Allah tambah kepada kita ilmu dan fadl keutamaan, ini kita mengetahui bahwa kita mendapatkan nikmat, ini suatu nikmat. Kita mengetahui, kita mendapatkan nikmat, ini suatu nikmat. Taufik dari Allah. Kita perlu bersyukur. Kita perlu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib mungkin pembahasan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Maka minas sawab fa minallahi wahdah wa makana minal khata fa minni wa syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.